kita berada di dalam kitab Matul Ghayah wa Taqrib di Syekh Al-Sija' rahimahullahu ta'ala kita melanjutkan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkutnya dengan as-salat agama Islam agama yang ringan agama yang mudah dan memang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan manusia. Di dalam melaksanakan salat lima waktu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat yang empat rakaat dapat dilakukan dua rakaat yaitu ketika orang musafir. Hal demikian itu disebut sholatul qasar. Di sholat qasar. Maka sekarang kita memasuki fasul ويجوز للمسافر فصل الصلاة الرباعية dan boleh bagi orang musafir mengosok artinya mengurangi sholat yang empat rakaat <laughs> في خمس فرائض في niat berlima Jadi kita dapat mengetahui bahwa sholat lima waktu yang berempat rakaat boleh kita lakukan hanya dua rakaat apabila kita musafir dengan mengikuti syarat-syarat yang tertentu. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musafir, orang pepergian itu biasanya berat. Apalagi musafir pada zaman sebelum ada macam-macam kendaraan. Masih zaman hutan, zaman pada pasir, atau masih zaman orang hanya menggunakan tiga atau jalan kaki. Nah, ini jadi ada keamanan. Jadi keringan itu berlaku walaupun ada kendaraan yang bermacam-macam. Eh, hukum ini tetap berlaku, tetap berjalan karena ini izin dan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya sholat qasar itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru wa idza darabtum apabila kamu berpergian Doroba fil ardi ada mukul secara bumi, bukan mukul bumi. Tapi artinya papar, ya orang papar gen itu kan mukul bumi. Artinya menginjak bumi. Menginjak bumi jalan ke sana ke sini. Nah, ini itu istilah Al-Quran. Doroba fil ardi. Maka ada ayat. Wa idha dorabtum fil ardi. Apabila kamu bepergian. Ayat musafir. Tidak ada. Tidak dosa tidak salah kalau kamu mengkosor sholat antak suruh bilas sholat kamu mengkosor dari sebagian sholat yaitu sholat yang empat rakaat jadi sholat yang empat rakaat boleh kamu kosor menjadi apabila kamu takut diganggu fitnah oleh orang-orang yang takut nah, ini izin pertama sudah jalan. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bagaimana maknanya ayat ini? Kita diizinkan boleh mengurangi sholat yang empat rakaat dua kalau kita khawatir difitnah diganggu oleh kaum tapi ini sekarang jelas zaman. Apa masih berlaku? Karena ayatnya tadi, Infitur dan ladina kafir Apabila kamu khawatir, apabila kamu takut diganggu, difitnah, digoda oleh orang-orang kafir. Sekarang ini sudah aman. Apa masih berlaku ini? Kata Muhammad, saya juga begitu. Merasa heran, bagaimana ini? Waktu itu saya tanya langsung pada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab, Sadaqatul. Tasaddaqallahu biya alaikum fakdalu sadaqatan. Ini adalah sadaqah dari Allah SWT. Persen, hadiah, rukhsah dari Allah SWT. Maka terima Nah, berarti sholat qasar ini tetap berlaku meskipun bukan dalam keadaan kekhawatiran kekhawatiran, meskipun bukan dalam keadaan ketakutan, meskipun bukan keadaan perang, meskipun bukan keadaan berhadapan dengan kaum kafir, meskipun tidak khawatir diganggu, difikir juga oleh orang kafir, keadaan aman, biasa, boleh kosong. Kenapa? Sodakotul Tasaddaqallahu biha alikum. Ini sodakoh yang mana Allah memberikan sodakoh ini kepadamu Nabi mengajarkan fakdalu tahu maka terima sodako dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau diberi oleh orang barang baik, tidak tidak mau menerima ini kan tidak sopan, tidak sopan, tidak baik. Apalagi sekarang yang memberi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan sodako? Allah memberikan izin, memberikan rahmat, fakdalu sodakoh Jadi terima sodakohnya. Jadi tetap bahwa salatul qasar berlaku tetap walaupun dalam keadaan bagaimana saja asal kita dalam asal kita sebagai orang musafir dengan melalui syarat-syarat terlebih tidak sekehendaknya tidak semuanya sendiri ada syarat syaratnya sebab sebagaimana sudah saya terangkan amal perbuatan dan usaha ini ada syarat-syaratnya nanti ada fardunya ada sunnahnya dan sebagainya dan sebagainya jadi lebih dahulu kita harus mengetahui boleh bagi orang musafir mengkosor mengulangi sholat rubaiyat artinya sholat yang empat rakaat. Kalau diterangkan sholat yang empat rakaat orang sudah bertanya kalau subuh bagaimana? Hmm, Maklum bagaimana? Sudah dijelaskan sholat apa? Empat rakaat. Ya lihat saja. Sholat empat rakaat hanya Zuhur, Asar, Isya. Selain empat rakaat, selain sholat yang berempat rakaat tidak boleh subuh, tidak boleh dikosor, dikosor di satu rakaat. Maghrib dikosor tidak boleh jadi satu setengah. Masa satu setengah. Jadi yang boleh sholat itu juga iya, ini kita pegang. Kalau sudah kita tahu begini, sudah. Tidak usah tanya, subuh bagaimana, maghrib bagaimana, juga sholat rubaiyah, sholat yang berempat rokaat. Syaratnya apa? Di sini disebut si khamsi dengan lima syarat. Kalau orang musafir dengan mempunyai lima syarat ini boleh tapi kalau tidak ada lima syarat ini tidak kosong. Walaupun musafir. Nah, jadi orang musafir kosong dengan melalui lima macam cara. Apa? An yakuna safaruhu fi ghairi Pertama, pepergiannya atau safarnya bukan di dalam mak Sebab kalau orang itu maksiat menjalankan selama tidak boleh dibantu. Allah pun tidak akan membantu. Allah tidak akan memberi keringanan karena orang menyalahi garis-garis syariat Allah SWT. Jadi orang yang melakukan maksiat itu tidak boleh dibantu. Orang yang membantu perbuatan maksiat sama termasuk orang maksiat. Al-Quran Rasulullah mengeluarkan dengan kalimat perintah wa ta'awanu alal birri wa taqwa larangan wa la ta'awanu alal ismi wal udra tulis sini perintah tolong menolonglah kamu atas perbuatan baik dan takwa Allah ini tolong menolong dalam berbuat baik, dalam takwallah, taat, hasanah, salihat ini harus bantu membantu, tolong menolong. menolong. Orang akan sholat, cari air wudhu dan sebagainya kita bantu. Orang mau ibadat lain-lain kita bantu. Orang mau akan agama Islam kita bantu. Orang bangun masjid, bangun langgar, bangun dosa dan sebagainya dan sebagainya kita bantu. Wa ta'awanu ala birri wa tapi kalau perbuatan mungkar maksiat tidak boleh besar dan malah wala ta'awani alal ibni wal udwan jangan kamu tolong menolong atas perbuatan dosa dan pelanggaran syariat. Maka sekarang ada orang pepergian. Pepergiannya maksiat tidak dapat bantuan tidak dapat keringanan, tidak dapat izin untuk mengurangi sholat. Kenapa? Dia maksiat. ya sebagai sesama manusia membantu perbuatan maksiat itu sama dengan maksiat, sama dengan orang yang menjalankan. Hingga Al-Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Hidayah Man a'ana ala maksiatin walau bisa beri kalimatin karena syarikan lahu di Nah, barang siapa membantu perbuatan maksiat walaupun dengan separuh sebagian kalimat karena dan lahu di nah, mengatakan tiga itu semua. Ada orang mau main cuci, mau tombol. Omong oh, sama kawannya, saya tombol gimana? Tiga. Ini tombol sudah. Yang tiga pergi masuk masjid, zikir, wirid, sholat. Ini tombol itu dapat apa? Satu. Itu sama. Loh, mana saya itu sudah? Sampai tadi nggak kenapa? Tidak. Walau bisa tiga kali, mati. Ada yang tanya, Pak, tolong saya tanya. Mana penjual Eh, tidak itu maksudnya. Ya pergi dari jumatan ke masjid. Jangan katakan itu. Tinggal beli berapa pergi. Maaf, yang mengatakan itu tadi dosa langsung ke masjid Jum'ah, dia tetap mendapatkan dosa dosanya karena apa? anak jenis itu apalagi yang beberapa kalimat itu di pojok sebelah rumput kanan apa itu? nah ini kita harus berhati-hati nah, maka jalan syarat ini kalau ada keringanan ada izin dari Allah SWT itu diberikan pada orang yang tidak maksiat maka syarat pertama boleh orang yang kotor dalam pekerjaan yang tidak maksiat pergiannya juga kosong. Umpama ada pergi dari Malang ke Surabaya atau lebih jauh, apa lebih jauh. Nah itu ziarah pada sanak familinya. Atau pergi mau pulak barang atau pergi mau tolabul ilmi atau pergi mau menjemput sama haji tujuannya ini maksiat bukan bukan maksiat Nah, ini tidak ini harus dan diberdatar dan walaupun nanti umpama dia di Surabaya menjaga maksiat. Ini tidak ada ketentuan. Yang luar ketentuan nawaitunya. Tujuannya pergiannya tadi apa? Saya ini dijawab jamaah haji. Saya menjemput jamaah haji. Saya akan penulis ilmu. Saya akan pulang barang. Saya tidak maksiat. Umpama dia di sana lalu maksiat ini tetap Baliknya, sekarang tujuannya akan menyocok nomornya di sebelah saya. Ajak dulu sudah kok di nomor. ini harus tetap di sebelah saya. Ya pergi sama saya. Nama itu apa? Tidak. Ini eh, pepergiannya eh. pergian siap. Walaupun di Surabaya itu jauh ampe ya jauh <laughs> ampe ya terus ke masjid Jumat atau ada hal pengajian dan tetap tidak boleh. Kenapa? Dari rumah tadi nama itunya Jadi harus hati-hati. Ada tanya, harus dua. Tujuannya dua. Bagaimana? Nah, ya mau jalan ampel, ya mau jalan pengajian, ya mau nyetorkan nomor, ya mau merampok. <laughs> ya, du, apa? Dua tujuannya. Contohnya, bagaimana kalau campur halal dan haram, yang benar yang mana? Yang haram Ila al halal wal haram dan haram. Kaidah pertama. Nah, jadi pertama kali orang yang diizinkan mengulangi sholat empat rokaat menjadi rokaat alias kosor syarat pertama anda puna safaru fi ghairi maksiat pepergiannya bukan mengetahui dari orang tuanya alias minjat. ini maksud untuk apa jadi lari dari orang tuanya ini termasuk maksiat kenapa? Biru wajib wajib, hukum wajib harus ini masuk hukum wajib nah, kecuali kalau orang tuanya kafir anaknya dipaksakan untuk menjadi kafir kalau tidak akan dibunuh dia lari ini terhadap betul taat ini karena dipaksakan akan <clears throat> kufur atau dipaksakan akan masa terkira akan bunuh dalam ini apa ini masalah larinya taat ini bisa mengatakan